Beliau mengatakan hari-hari ini adalah hari kalian untuk makan dan minum. Maka jalankanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, engkau itu memiliki budi luhur, engkau berbudi luhur, budi pekertimu baik, engkau memiliki akhlak yang baik, muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjuk menjadi Rasulullah utusan Allah menjadi nabi kita nabi akhir zaman nabi yang terakhir untuk membawa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal surga Allah subhanahu wa ta'ala mengenal alam ini dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya mukjizat yaitu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji langsung mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la'ala khuluqin azim Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luar biasa beliau manusia seperti kita beliau juga makan beliau minum beliau menikah beristri dan punya anak Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya di dalam surah Al Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعيت انكر سرات سنوات بلان فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهي محمد Allah ingin mengajarkan kepada kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita sesungguhnya akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, fabima rahmatin minallah, berkat rahmat Allah." Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Allah bercerita bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik, apa? Lemah lembut terhadap pengikutnya. Nabi nggak pernah berkasar pada pengikutnya. Nabi tidak pernah marah-marah pada pengikutnya. Nabi tidak pernah mencaci, memaki orang-orang yang menjalankan perintah Allah yang merupakan pengikut. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد أدله رسول الله لماذا في سكب اليوم؟ في سكب اليوم أدله أشداء على الكفار قال جهر دفن أرى كافر لا تنالوا يا رسول الله ingin menunjukkan bahwasanya orang muslim, orang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang percaya adanya Allah dan hari akhir, itu apa gagah terhadap orang-orang kafir. Di depan orang kafir gagah. Tetapi ruhamau bainahum, sesama orang beriman lemah lembut. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sikap sesama orang beriman yang satu mencela, yang satu memaki, yang satu mentahzir, yang satu apa lagi? menghina saudaranya sendiri. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya itu kita sudah dapatkan dengan apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka Allah tegaskan, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." Karena rahmat Allah, engkau bisa berlemah lembut dengan pengikutmu wahai Muhammad. Kemudian Allah lanjutkan, "Walau kunta fadhlan al qalbi lan min hawlik." Ingat, Sekiranya kamu kasar lagi keras hati kepada pengikutmu, niscaya mereka akan menjauhi kamu. Maka di dalam kita berdakwah, di dalam kita bergaul, di dalam kita bermasyarakat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengejar mengajarkan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini, "Walau kunta fawzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau otot-ototan, Rasulullah akan ditinggalkan oleh umat. Maka di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la Termudahlah, jangan engkau persulit dan bikin orang senang terhadap Islam. Jangan engkau bikin orang-orang pada kabur dari Islam, lari meninggalkan Islam. Terkadang orang melihat seorang Islam sama-sama Muslim, beda partainya, beda kelompoknya, saling memusuhi. Kenapa itu terjadi? Padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan bagaimana akhlak Rasulullah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa'fu anhum." Wahai Muhammad, maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah. Maafkan orang-orang mukmin yang bersalah itu. Ini sifat Rasulullah. Tidak langsung menuduh ketika ada yang berbuat salah. Tidak langsung menghukum orang yang berbuat salah. Tetapi maafkan dulu. Nasihati. Ajarkan padanya din yang benar. Tunjukkan akhlak yang baik. Fa'fu anhum kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfirlah. Maafkan dan mohonkan ampun untuk mereka. Baik orang ini sudah melakukan kesalahan. Mungkin anak kita, mungkin anggota kita, mungkin murid kita. Maafkan dia kemudian mintakan ampun untuknya. Ya Allah tolong ampuni fulan. Dan ini sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang Allah pilih. Kenapa Allah pilih? Karena beliau menjalankan ayatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, bermusyawarahlah dalam urusan-urusan keduniaan mereka. Urusan dunia silahkan. Bisa kita bermusyawarah, bisa kita bertanya. Tapi untuk urusan din, urusan dengan Allah, Allah sudah ajarkan. Untuk urusan dunia kita masih bisa. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabat Nabi, salah seorang sahabatnya naik memanjat pohon kurma. Rasulullah bertanya, sedang apa engkau? Sedang apa engkau lagi lagi ngapain kamu di atas itu? Dikiranya orang ini pertanyaan Rasulullah itu melarang untuk dia memanjat pohon kurma. Sementara dia sedang mengawinkan pohon kurma itu. Pada tahun itu ternyata orang tadi tidak panen. Kemudian mengadulah pada Rasulullah. Sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Wahai Rasulullah, waktu saya memanjat pohon kurma ingin mengawinkan kurma itu, Anda melarang saya. Kata Rasulullah, saya tidak melarang kamu. Adapun untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, maka kembalikan pada aku. Tetapi urusan yang berkaitan dengan duniamu, engkau lebih mengetahui tentang hal itu. Rasulullah, wasyawirhum fil amal. Urusan agama, mana firman Allah, mana sabda Nabi. Urusan dunia kita belum mengetahuinya. Jikalau kita mau bermusyawarah dengan Rasulullah, silahkan. Dan Allah benarkan itu. Wasyawirhum fil amr. Kemudian lanjut. Allah mengatakan, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah berketetapan hati, maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Wa iyakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai kaum mukmin, jika Allah menolong kalian dalam mengalahkan musuh, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah melemahkan kalian dalam menghadapi musuh, maka siapakah yang dapat memberikan pertolongan kepada kalian selain Allah? Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin seharusnya berserah diri. Allah mengajarkan. Maha Rahman Allah. Maha Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah mengajarkan kepada kita. Makanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allah lah Ar-Rahman. Allama Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkannya kepada kita. Karena sifat rahman Allah itu. Karena sifat kasih dan sayangnya Allah. Allah ajarkan pada kita semuanya. Maka pelajari Al-Quran. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiru contohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah akhlak Rasulullah yang Allah ceritakan. Kemudian pada ayat 161 Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi. وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل Nabi sama sekali tidak patut dicurigai berbuat curang. Nabi tidak bisa kita mencurigai, ah jangan-jangan Nabi berlaku curang. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Siapa saja yang curang dalam mengurus hak orang, kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasil kecurangannya ini. Kemudian kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlam." Kemudian setiap orang akan diberi balasan dengan sempurna atas perbuatannya. Mereka tidak akan dirugikan dalam pemberian balasan di akhirat sedikit pun. Allah ingat, Nabi itu tidak mungkin berlaku curang. Ada yang mengatakan, ah jangan-jangan Nabi berlaku curang. Ah jangan-jangan Nabi berbohong. Ah jangan-jangan Nabi nggak sampaikan semua wahyunya. Dan banyak hal lain. Kecurigaan kita kepada Rasulullah, jangan-jangan, jangan-jangan. Itu tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak pantas. Begitu juga kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita agar supaya kita jangan berlaku curang dalam segala halnya. Karena kalau kita sampai berani berlaku curang dalam hal yang paling kecil, maka Allah katakan kelak kalian akan membawa hal yang kalian lakukan itu menuju Allah berhadapan dengan Allah Allah nggak akan kurang seberapa maksiat yang kita kerjakan naudzubillah kita akan membawa ke Allah sesuai dengan kapasitas yang kita kerjakan makanya hati-hati dan Allah katakan Allah tidak akan berlaku zalim Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, hal ya'mal 'amalan salih." Kita paham, kita akan ketemu dengan Allah. Allah ajarkan juga bagaimana kalau kita mau bertemu dengan Allah. Kata Allah, siapapun yang menginginkan pertemuan dengan Allah, fal ya'mal 'amalan salih. Maka beramallah dengan amalan salih. Ayo kita bikin, ayo kita kerjakan amal-amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kalian menduakan Allah, berlaku syirik. Maka orang-orang yang punya akal, orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah dan hari kiamat, yang menggunakan otaknya untuk berpikir, pasti dia akan memikirkan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kelak di akhirat, berarti apa yang saya siapkan saat ini. Allah tidak pernah memberikan pahalanya di dunia langsung. Pahala yang akan kita dapatkan besok di akhirat. Sekarang ngapain kita? Beramal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Kita simpan amal soleh itu. Saya sedang mengerjakan sholat. Saya harapkan jangan ada yang tahu. Biar hanya Allah yang mengetahui. Simpan amal-amal soleh kita Supaya apa? Supaya kelak kita bertemu Allah di hari kiamat. Allah sudah siapkan pahala yang Allah simpankan untuk kita saat ini. Simpan amal-amal soleh kita saat ini, nanti Allah akan berikan pahala yang Allah simpankan untuk kita besok di akhirat. Maka perbanyaklah amal soleh. Jangan sampai ada yang tahu. Jikalau hanya bisa Allah yang tahu sendirian, maka lakukan. Terkadang sebagai contoh, kita ingin, kita telah sudah mendapatkan sesuatu yang sangat menggembira. Mungkin anak ini seorang anak yang mendapatkan nilai yang A++ di sekolahnya. Pulang ke rumah, ingin diberitakan pada ibunya. Ternyata ibunya masih sibuk dengan masakannya ataupun dengan penggorengannya di dapur. Ibunya enggak sempat mendengarkan apa yang ingin diceritakan oleh anak Akhirnya anak itu kecewa. Ah, ternyata ibu enggak bisa mendengarkan yang saya mau kabarkan. Berita gembira Mungkin ada seorang karyawan datang pada bosnya mau bercerita kalau kerjaannya udah selesai, ternyata bosnya masih sibuk menelpon yang lainnya. Dengan dengan bisnis yang lain. Akhirnya orang tadi karyawannya kecewa. Ah ternyata bos sedang sibuk. Enggak jadi, diurungkan niatnya. Dikurungkan niatnya. Mungkin ada seorang anggota bertemu pada atasannya, memberitahukan, ingin memberitahukan hal yang menyenangkan dirinya. Ternyata atasannya sudah ada atasannya lagi keluar kota. Akhirnya nggak jadi. Sedih rasanya. Tetapi kesedihan itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit. Tapi bayangkan ketika kita berhadapan ketemu dengan Allah, ternyata kita Allah nggak senang dengan kita. Nggak ada kebahagiaan antara kita dengan Allah ketika itu. Padahal kita sedang berduaan dengan Allah. Kelak di akhirat. Bagaimana rasanya? Disitulah orang-orang yang paling celaka. Dikiranya tidak ada kematian, ternyata dia mati. Dikiranya tidak ada hari pembalasan, ternyata ada hari pembalasan. Tidak memiliki amal soleh. Maka celakalah orang tadi. Maka simpanlah amal soleh kita mulai sejak hari ini. Mulai saat ini simpanlah amal-amal soleh kita itu agar kita bawa ke depan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang, Allah pun bahagia, Allah pun senang. Kita bahagia Allah pun senang. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Siapa yang akan kita tiru? Siapa yang akan kita tiru di dalam kita melewati mengarungi kehidupan dunia ini jikalau bukan Rasulullah yang Allah puji akhlaknya di dalam Al-Qur'an. Terbanyaklah amal saleh. Terbanyaklah amal saleh karena tidak ada amal saleh yang Allah balas dengan satu pahala kita tersenyum Allah balas dengan 10. Sekecil apapun amal saleh, tidak mungkin Allah membalasnya dengan satu pahala. Allah janji di dalam suratul An'am, semua kebaikan, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu minimal. Maka berbahagialah kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Hilangkan sifat curiga pada sesama mukmin. Hilangkan curigaan kita pada orang-orang dekat kita, Orang-orang yang percaya pada kita hilangkan semuanya itu. Itulah sifat bezil yang ada pada diri, hilangkan sifat. Karena Rasulullah tidak memiliki sifat bezil di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr sebuah doa yang indah. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل غلا للذين amanu. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman, saudara-saudara kami yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu beriman kepadamu, Ya Allah. Ampuni dosa mereka. Maka suatu ketika ada orang-orang Syiah datang bertemu dengan Imam Ja'far al-Sadiq. Wahai Ja'far, wahai Imam, bagaimana anda terhadap sahabat, terhadap Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Tidakkah anda mau mencelanya? Muncullah siapa sahabat Rasulullah itu? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Spontan Imam Ja'far As-Sadiq, cucunya Rasul, cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Hasan, ya, imam kelima. Apa kata Imam Ja'far As-Sadiq? Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم Wahai orang-orang Syiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kenapa Anda mencela mereka? Kenapa orang-orang Syiah mencela Abu Bakar? Kenapa orang-orang Syiah mencela Umar? Mencela Utsman? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memohonkan ampun untuk mereka. Berarti orang-orang Syiah nggak percaya pada Quran nggak mau menjalankan Quran, kalau orang yang tidak mau menjalankan Quran, tidak mau beramal dengan Al-Quran, maka orang ini apakah layak masih disebut sebagai orang Islam? Pelajaran yang sangat indah dengan satu jawaban Al-Quran dari Imam Ja'far Al-Sadiq sendiri, suratul Hasyr. Makanya kita dituntut untuk mendoakan orang-orang tua kita mungkin yang sebelum sudah meninggal duluan, Orang-orang yang beriman sebelum kita doakan semuanya. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Doakan mereka. Itulah ajaran Allah. Itulah ajaran Islam. Bukan kita mencela, apalagi dengan sesama yang masih hidup. Yang mati saja Allah tidak mengajarkan untuk kita cela mereka. Allah ajarkan untuk kita mohonkan ampun untuk mereka. Dan itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله sungguh Al-Quran adalah mukjizat sekiranya kita mau menyelami mendalami Al-Quran tentu kita akan mendapatkan jawaban yang sungguh sangat luar biasa yang mungkin selama ini kita cari-cari dan kita butuhkan. Itulah tadi sekelumit akhlak Rasulullah dari beberapa ayat yang ada di dalam surah Ali Imran. Tinggal kita siapa yang mau meneruskan bacaannya di rumah, tentu dia akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam al A'raf surah ke-7 ayat ke-42 dan 43 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semoga dua ayat ini kita renungkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang beriman, orang yang percaya akan adanya Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang beramal saleh yang senantiasa melakukan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan orang-orang yang seperti ini mereka hanya kami bebani sesuai kemampuan masing-masing maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani apa yang kita tidak mampu. Yang kita mampu kerjakan saat ini, maka kerjakan. Yang mampu saat ini kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, maka tinggalkanlah semampu kita. Allah tidak pernah membebani kita sekiranya kita bermaksiat kepada Allah, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bukan malaikat yang senantiasa taat dan kita juga bukan iblis yang senantiasa bermaksiat. Kita manusia yang Allah ciptakan yang terkadang imannya benaik dan kadang imannya turun. Maka sadarlah itu. Dan Allah tidak pernah membebani kita dengan hal-hal yang tidak kita mampu untuk lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan, mereka menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya siapapun dia beriman beramal saleh melakukan amalan-amalan sesuai kemampuannya tempatnya di surga tempatnya di jannah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu maka berbahagialah kita wahai kaum muslimin rahimakumullah kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin Allah bercerita kelak di hari akhirat, kelak ketika Allah sudah tempatkan masing-masing kita di dalam surga, Allah katakan kami bersihkan hati orang-orang mukmin dari rasa dengki kepada sesamanya. Di mana ini? Di surga, di Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam surga Allah hilangkan semua perasaan dendam dan dengki antar sesama kita. Tidak ada dengki di dalam surga. Jikalau kita mengetahui di surga tidak ada dengki, maka ciptakanlah surga sebelum kita masuk ke surga. Hilangkan perasaan dengki di dunia. Saling mencurigai sama. Maka kita akan merasakan bagaimana indahnya besok, besok di surga. Allah mengatakan, Allah melanjutkan ayatnya. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka berkata, Segala ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, Tuhan yang telah memberi hidayah Islam kepada kami. Maka berbahagialah kita yang sudah Allah berikan Islam. Kemudian Allah melanjutkan sekiranya kami tidak diberi hidayah oleh Allah, niscaya kami tidak akan masuk Islam. Telah datang rasul-rasul dari Tuhan kami yang membawa Islam. Para ahli surga itu diberitahu, inilah surga yang diwariskan kepada kalian. Karena kalian di dunia dahulu tekun beramal soleh. Kuncinya beramal soleh. Terbanyaklah amal-amalan yang baik, sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. وأعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان Keimanan itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi dari keimanan adalah La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan menyingkirkan duri dari jalan. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, batukah, kacakah, belingkah, durikah dari jalan yang akan mengganggu manusia, kita singkirkan. Ketahuilah kita sesungguhnya adalah orang yang beriman. Ketahuilah sesungguhnya kita adalah orang yang beriman, biarpun kita hanya menyingkirkan duri dari jalan. Dan Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itu amal saleh. Menyingkirkan duri dari jalan itu amal saleh. Di mana orang yang beriman dan beramal saleh tempatnya? Tempatnya di surga. Janji Allah. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Maka jangan pernah kita meremehkan amal yang kecil. Biarpun hanya menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u suhbatun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu bagian dari keimanan. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Agar supaya hari yang terakhir dari hari tasyrik kita isi dengan takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masih ada waktu sampai nanti maghrib. Perbanyak amal saleh yang mau silaturahim pahalanya digandakan bulan Zulhijjah salah satu bulan yang Allah muliakan maka perbanyaklah amal saleh di dalamnya sebagai penutup simpanlah amal saleh itu di dunia saat ini nanti kita akan mengambil pahala kita yang Allah simpankan untuk kita di akhirat kelak Masyaallah muslimin rahimakumullah sebelum kita tutup marilah kita sama-sama berdoa Memanjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Mesir, di Palestina, di Somalia, di Filipina dan di belahan bumi yang lainnya yang sedang tertindas dan dizalimi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan kemenangan untuk mereka. Allahumma qul lil wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi bilad Syam wa fi Arakan wa fi kulli makan ya Allah berilah kemenangan pada saudara-saudara kami di negeri Syam di Arakan, di Rohingya dan di seluruh tempat di belahan bumi yang indah Allah Ya Allah berikanlah kemenangan untuk mereka dan kalahkanlah orang-orang yang memusuhi dan menzalimi mereka ya Allah. Menangkanlah Islam dan kaum muslimin. Menangkan Islam dan kaum muslimin. Menangkan Islam dan kaum muslimin. Allahumma Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah anugerahkan untuk kami pasangan-pasangan yang salih dan salihah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa menzalimi diri Jikalau bukan karena rahmatmu dan ampunanmu ya Allah Niscaya kami selalu menjadi hamba-hambamu yang merugi Allahumma adkhilna al-jannah al-firdaus al-a'la ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga firdausmu yang paling tinggi. Masukkanlah kami beserta keluarga dan orang-orang tua kami ke dalam surga firdausmu yang paling tinggi. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari sisaan api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari api nerakamu ya Allah. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا الله terimalah salat-salat kami puasa kami, kurban kami, dan ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah wahai yang pener, wahai yang maha menerima dan maha mendengar segala permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia juga anugerahkan untuk kami kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari sisaan api neraka ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة الله depan di yang di sebelah kanan. Jadi, فإن بغت سمع الله لمن حمده الله